Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha إكرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal perbuatan kita untuk kita muhasabah menghitung-hitung dari amal perbuatan baik yang telah kita lakukan ataupun amal kejelekan kita sehingga kita bisa mengetahui bagaimana seharusnya kita di sisa kehidupan kita ini untuk kita melangkah atau melakukan yang lebih baik dari apa yang telah kita lakukan. Dikarenakan nanti kelak akan ada satu perhitungan, satu pertanggungjawaban yang akan kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu pada malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan terkait dengan masalah al-hisab wal mizan. Di mana setelah kita jelaskan tentang masalah hari kebangkitan bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi, Hari kebangkitan pasti terjadi sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat-ayatnya dan juga merupakan kesepakatan kaum muslimin tentang adanya hari kebangkitan dan tidak ada yang mengingkari hari kebangkitan melainkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang sejenis dengan mereka atau yang sejalan dengan mereka. Dalam pembahasan malam ini adalah terkait dengan al-hisab wal mizan di mana berkata Syekh rahimahullah wa badal ba'si muhasabuna wa mujazzawna bi amalihim Setelah adanya hari kebangkitan mereka akan dihisap dan akan diberikan atau dibalas amal-amal perbuatan mereka. Setelah semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan dihisap dan dibalas amal perbuatannya. Wa dalilu qaulu ta'ala dan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dalam surat An-Najm ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu agar supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat kejelekan dengan apa-apa yang mereka lakukan wa yajziyalladzina ahsanu bil husna dan agar supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini menunjukkan tentang adanya hari al-hisab dan hari pembalasan atas amal perbuatan manusia yang mereka lakukan di dunia ini. Qala Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah min a'mali yaumil qiyamah al-hisab wal mizan. Di antara amalan-amalan yang terjadi atau perbuatan-perbuatan yang terjadi pada hari kiamat itu adanya al-hisab wal mizan. Adanya hari perhitungan dan ditimbangnya amalan-amalan manusia. Al-hisab yang dimaksudkan dengan hisab bimakna munakosatu ahlil ma'asi. Hisab di situ, hari perhitungan di situ adalah maknanya adanya munakosah perbincangan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Mereka diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan maksiatnya. Diajak bicara oleh Allah bahwa kamu melakukan ini, ini dan itu dan lain sebagainya. Sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ini terjemahan tanpa ada yakni penerjemah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala paham apa yang kita bicarakan dan Allah berikan kepahaman kepada kita. Nah, Allah mengajak bicara masing-masing orang-orang yang beriman atau orang muslim yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kata Syekh Soleh Fauzan Hafidullah, "Fal muslimuna ala aksamin yaumal qiyamah." Maka orang-orang muslim dalam menghadapi hisab pada hari kiamat itu ada berbagai macam. Bagian yang pertama, al-qismul awal minhum Orang muslim yang pertama, bagian yang pertama adalah man yuhasabu wa yadkhulul jannata bila hisabin wala azabin di antara orang muslim kelak ketika mereka ada pada hari kiamat ada di antara mereka yang tidak dihisab, ada di antara mereka yang tidak diperbincangkan tentang amal perbuatannya wa yadkhulul jannata bila hisabin wala adab di mana orang tersebut akan masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab perhitungan dan tanpa adanya azab mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu disebutkan di dalam hadis tersebut ada sab'ina alfan alladzina yadkhuluna al bila hisabin wala azab ada 70 ribu orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan di dalam hadis tersebut orang-orang yang tidak dihisap dan tidak diadab ketika dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri di antara ciri-ciri mereka adalah la wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun ciri-ciri mereka adalah yang pertama mereka tidak minta diru'yah tidak minta diru'yah kemudian mereka tidak melakukan tatoyur menganggap sial dengan burung dengan hewan atau dengan yang selainnya daripada burung. Nah. Tatoyur. Nah. Jika ada burung yang terbang di atas berarti akan begini dan begitu. Jika ada burung yang terbang ke kanan berarti akan membawa kebaikan. Jika burung terbang ke kiri, jika dia mau keluar ke rumah berarti ini akan membawa kesialan namanya tatoyur Ada pula yang menganggap hari itu ada hari yang membawa kesialan dan sebagainya itu namanya tatoyur ada bulan yang dianggap sebagai bulan yang akan memberikan madorot dan sebagainya seperti keyakinan orang-orang kita bulan suro dan sebagainya sehingga mereka tidak berani mengadakan acara tertentu atau walimahan akad nikah pada bulan-bulan suro tersebut atau bulan Muharram. Padahal bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dianggap sebagai bulan yang membawa kesialan. Ini namanya tatayur. Orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab, mereka mempunyai sifat tidak melakukan tatayur. Walayak tahun dan mereka tidak minta tikai pengobatan dengan besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan eh, kepada tempat yang sakit wa ala rabbihim yatawakkalu dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bersandar dan bergantung serta menyerahkan seluruh perkara mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyandarkan, tidak bergantung kepada makhluk sedikit pun. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman fatawakkalu in kuntum mu'minin bertawakallah kalian jika kalian benar-benar sebagai orang yang beriman. Jadi tawakal merupakan amalan ibadah yang sangat agung dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan merupakan barometer sejauh mana keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala diukur besar kecilnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, mengatakan fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hmm. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ini sifat orang muslim pada hari kiamat yang mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di mana mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bila hisab wala azab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini golongan pertama dari kaum muslimin yang tidak mendapatkan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu minan nas dan di antara kaum muslimin man yuhasabu hisaban yasira ada yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah wawal ard fakot itulah yang dikatakan sebagai ard pemaparan dosa-dosa yang dia lakukan nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakannya bukankah kalian melakukan ini dan itu, melakukan perbuatan ini dan itu, kemaksiatan ini dan itu, ha? dipaparkan semuanya kepadanya dan dia mengakui semua ha? kesalahan dan kekeliruan dosa yang pernah dia lakukan di dunia ini yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala hmm, mengampuni dosa-dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada orang tersebut. Ini yang dikatakan hisab yasiro, hisab yang mudah. Dipaparkan dosa-dosanya, diakui semuanya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau senantiasa berdoa sebelum mengucapkan salam dengan doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Sebelum salam beliau seringkali mengucapkan doa ini Allahumma hasibni hisaban yasira Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah Hisab yang mudah tadi hisab pemaparan dosa-dosa terhadap orang yang muslim yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan dipaparkan semua dosa-dosanya di hadapannya dan dia mengakui dosa-dosa tersebut kemudian diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi dosa-dosa itu di dunia dan di akhirat pun ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satupun orang yang mengetahuinya. Hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. La yuhasabu hisaban munaqasah. Dia tidak dihisab dengan hisab yang munaqasah diperbincangkan uh, amalan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yuhasabu isaba ardin faqat. Hanya saja dia dihisab dengan hisab yang ard saja, yakni pemaparan dosa-dosa yang dia lakukan. Wa hadza aidan as su'ada dan ini golongan yang kedua ini juga termasuk golongan yang berbahagia. Golongan yang berbahagia dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya di dunia ini dan di akhirat ditutupi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk golongan suada. Golongan yang berbahagia. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 sampai ke sembilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura fa amma man utiya kitabahu biyaminih maka adapun orang-orang yang diberi kitab diberi kitabnya dari sebelah kanan fasaufa yuhasabu hisaban yasira maka kelak dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisap yang mudah. Orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan. Hmm, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisap yang mudah. Wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada ahlinya, kaumnya disebutkan di situ masruro dalam keadaan gembira sebagaimana kaumnya yang lain yang pernah di dunia ini bersama dia dihisab dengan hisab yang mudah mereka bergembira ini golongan kedua yang juga termasuk golongan suada golongan orang-orang yang berbahagia Al-Qismus Kemudian bagian yang ketiga dari orang-orang yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man yuhasabu hisaban munaqasah orang yang dihisab dengan hisab yang diperbincangkan nah, diperbincangkan diajak bicara dia tentang dosa-dosa yang eh, dia lakukan di dunia ini wahada kata Syekh Saleh Fauzan Hafidallah wahada tahtal khotri maka orang yang dihisab dan diperbincangkan hisabnya maka dia itu di bawah dalam keadaan yakni membahayakan, mengkhawatirkan. Nah, orang yang demikian yang dihisap dengan munakosah diperbincangkan yakni amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka orang ini dalam keadaan berbahaya. Hmm. Liqauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda manukishal hisab uddiba Siapa yang diperbincangkan hisabnya maka dia akan diazab Siapa yang diperbincangkan hisabnya maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah Orang yang diperbincangkan hisabnya nah Nah, dipaparkan dosa-dosanya, diperbincangkan kenapa engkau melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti golongan yang ketiga ini golongan yang dalam keadaan berbahaya. Nah, ini golongan dari kaum muslimin. Nah, ada tiga golongan di dalam menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal kufar, adapun orang-orang kafir, orang-orang kafir, fakot ikhtalafal ulama fihim, hal yuhasabuna au la yuhasabun. Apakah orang-orang kafir ini mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak dihisap? Ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Mereka berselisih tentang keadaan orang-orang kafir. Faminal ulama di antara pendapat para ulama mayyakul ada di antara mereka yang mengatakan innal kuffara la yuhasabun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan dihisap. Kenapa mereka tidak dihisap? Li'annahum laisa lahum hasanat. Dikarenakan mereka tidak punya kebaikan sedikit pun. Amalan-amalan kebaikan tidak ada mereka. Kalau toh ada mereka melakukan amalan kebaikan dalam keadaan mereka kafir, maka amal kebaikannya pun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kekafirannya tadi. Nah, kalau toh mereka orang yang dermawan dan sebagainya, membantu fakir miskin dan sebagainya, menginfakkan sebagian hartanya untuk ini dan untuk itu untuk amalan kebaikan, amalan itu tidak akan diterima ketika dia dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak punya amalan kebaikan. Mau dihisap apanya? Nah, tidak dihisap menurut sebaikan sebagian pendapat para ulama. Wa innama yudhibu bihim lannar. Mereka digiring uh, ke neraka uh, li'annahum laisa lahum hasanat dikarenakan mereka tidak memiliki amalan amalan kebaikan. Ini pendapat sebagian ulama. Orang-orang kafir ini tidak dihisap. Wa minal ulama yakul dan diantara para ulama ada yang berpendapat innahum yuhasabun. Mereka orang-orang kafir dihisap. Hmm. Tapi hisapnya itu bukan amalan perbuatan mereka, tapi hisabnya adalah hisab takrir. Hisab penetapan. Bahwa mereka yakni ditetapkan amal perbuatan mereka, kekufuran mereka, pengingkaran mereka. Demikian dipaparkan keadaan kekufuran dan keingkaran mereka dan dosa-dosa mereka. Bukan dihisap amal perbuatannya, tapi penetapan amal perbuatan mereka dahulu mereka kufur begini melakukan kekufuran seperti ini. Ini keadaan orang-orang kafir. Ai bi a'malihim wa kufrihim wa Ya, Ini amal perbuatan mereka yang kufur dan kekufuran mereka dan penentangan mereka terhadap orang-orang yang menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma yudhibu bihim lanar. Kemudian mereka digiring ke neraka. Na'udzubillah. Ini keadaan orang-orang kafir. Dan sebelum ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana disebutkan oleh Syekh eh, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa sebelum dihisabnya diperhitungkannya amal-amal eh, manusia ini kaum muslimin eh, kemudian hisab terhadap orang kafir dengan penetapan tadi bukan dihisab yakni dengan hisab yang sebagaimana hisabnya orang-orang muslim nah, Sebelumnya juga akan diperhitungkan terkait dengan masalah hewan-hewan. Nah, semua hewan-hewan sebelum manusia dihisap, hewan-hewan duluan itu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hewan-hewan tadi dihisap oleh Allah, hewan-hewan yang bertanduk eh, yang selama ini menanduk hewan-hewan yang tidak bertanduk akan dibalas. Diberi kesempatan hewan yang tidak bertanduk tadi untuk membalas tandukan hewan-hewan yang menanduknya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Syekh Rahman bin Nasir Asadi rahimahullah dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Syaimin rahimahullah. Nah, ketika telah selesai hisap antara hewan-hewan tadi semuanya selesai, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadilah anu apa eh, hewan-hewan itu menjadi tanah. Semuanya dijadikan oleh Allah Swt menjadi tanah. Hewan-hewan tadi setelah mereka semuanya dihisap yang pernah menyakiti hewan yang lainnya di dunia ini dihisap oleh Allah Swt untuk membalas apa yang pernah hewan-hewan tersebut lakukan terhadap hewan yang lainnya. Setelah selesai hisap antara hewan tadi dan ini disaksikan semuanya oleh para malaikat, disaksikan orang-orang beriman, disaksikan pula orang-orang kafir. Maka ketika setelah selesai penghisapan hewan-hewan tadi semuanya, kemudian Allah jadikan semua hewan-hewan tadi menjadi tanah, maka ketika itu itulah yang disiratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naba di mana orang-orang kafir mengatakan bahwa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir kemudian berangan-angan, duhai sekiranya aku menjadi tanah atau debu seperti binatang tadi. Tidak diberikan balasan. Setelah hijab sudah selesai kemudian jadi tanah. Nah, ini angan-angan mereka orang-orang kafir. Bagaimana disirat dalam yang tersirat di dalam firman Allah swt surat An-Naba tadi ayat yang terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mereka mengatakan dia mengatakan ya laitani duwe sekiranya aku menjadi tanah sebagaimana binatang-binatang tadi dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disaksikan. Dan orang kafir yang menyaksikan demikian dia mengatakan seperti itu. Namun itu adalah angan-angan atau penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Dikarenakan sudah masuk hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang ada gunanya ketika dia masih hidup di dunia ini hendaknya dia berhenti dari kekafiran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran para nabi dan para rasul, di mana semua ajaran para nabi dan para rasul menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka menyadari dan bertobat di dunia ini, maka penyesalannya akan berguna. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat ketika di dunia ini. Namun ketika sudah dihadapan Allah SWT sudah masuk hisab, maka angan-angan dan penyesalan pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah demikian pula kita. Ya. maka hendaknya kita pandai-pandai untuk menghitung-hitung diri kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ini adalah perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hisablah kalian nah, hisablah diri-diri kalian nah, di dunia ini perhitungkan bagaimana amal-amal perbuatan kita di dunia ini qabla an tuhasabu sebelum kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hisab yasira hisab yang mudah dan diberikan catatan amal perbuatan kita dari arah sebelah kanan amin ya rabbal alamin Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah kemudian setelah permasalahan hisab selesai maka di situ ada permasalahan yang lain yang terjadi pada hari kiamat yakni adanya mizan timbangan. Setelah semuanya dihisap, selesai semuanya, kemudian di situ ada timbangan. Kalimat al-mizan kata Syekh Saleh Fauzan hafizallah maknahu al-alah allati tuzanu biha a'malul ibad tudul hasanati fi kifatin was fi kifah mizan yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini adalah maksudnya adalah alat yang digunakan untuk menimbang amal-amal perbuatan hamba di mana diletakkan amalan kebaikan itu dalam satu daun timbangan dan diletakkan pula amalan kejelekan di dalam satu daun timbangan. Jadi timbangan yang ada di akhirat pun memiliki dua daun timbangan untuk menimbang amalan kebaikan dan amalan kejelekan yang dilakukan oleh seseorang. Maka ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum maka barang siapa sakulat mawazinuhu berat timbangan amal perbuatan baiknya faulaika humul muflihun maka mereka adalah orang-orang yang beruntung yang amal perbuatan baiknya itu lebih berat daripada amal perbuatan jeleknya. Waman khofat mawazinuhu dan orang yang ringan timbangan amal kebaikannya faulaikal ladina khasiru anfusahum mereka adalah orang yang diri-diri mereka adalah orang-orang yang rugi nah, karena sedikit amal kebaikannya Kata Syekh Salafuddin Hafidullah, "Fa idza sakulat sayyi'atu khasiral insan." Maka ketika nah, berat amalan kejelekan pada seseorang, maka orang itu akan merugi. Wa idza sakulat al hasanatu robihal insan. Dan jika berat amal kebaikannya, maka orang itu akan beruntung ini amalan-amalan tersebut akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya amalan saja yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab yang lain seperti Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari yang dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Adil Madhali Habibullah di antara yang akan ditimbang itu juga adalah di samping amalan-amalan seseorang yang akan ditimbang itu juga catatan amalan perbuatan seseorang. Catatannya juga akan ditimbang. Nah, amalannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun amalan itu adalah perkara yang tidak bisa kelihatan. Nah, amal perbuatan seseorang tapi Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan dalam bentuk uh, tertentu, eh, bentuk tertentu yang kemudian bisa ditimbang pada hari kiamat kelak. Begitu pula catatan amal perbuatan seseorang itu juga akan ditimbang sebagaimana dalam hadis bitokoh. Nah, di mana dihadirkan seseorang dengan 99 amalan kejelekan. Catatan amalan kejelekannya itu 99 lembar. Sementara ada satu lembar amalan kebaikannya. Nah, jadi semua adalah amalan kejelekan yang dia lakukan. Namun di situ ada satu lembar amalan kebaikan. Yakni kalimat la ilaha illallah. Dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimbang 99 sijilat ya, 99 yang semuanya adalah amalan kejelekan, satu lembar adalah amalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada 99 lembar tadi. Keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan dorongan bagi kita untuk kita berusaha bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena amalan inilah yang akan menyelamatkan seseorang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping amalan dan juga catatan amal perbuatan disebutkan oleh para ulama badan-badan seseorang pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jisim kita, jisim manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh mereka hadis yang sahih, nanti akan disebut didatangkan seseorang yang besar gemuk, samin, ya, adim besar, badannya gemuk, tapi ketika ditimbang ternyata beratnya tidak melebihi satu sayap nyamuk. Hanya besar badannya saja. Nah, disebutkan pula di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau naik ke sebuah pohon kelihatan dua betisnya dan dua betisnya sangat kecil sehingga ditertawai oleh para sahabat. Nah, ditertawai oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Mimma hakun karena apa engkau mau kalian tertawa? Nah, karena ternyata mereka melihat mintik sakaihi. Karena sangat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia naik pohon kemudian kelihatan betisnya kecil. Maka Rasulullah SAW bahwa dua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih besar, lebih berat kelak pada hari kiamat ketika ditimbang daripada gunung gunung Uhud. Nah, di sini menunjukkan bahwa jisim-jisim seseorang pun akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Nah, di samping amal perbuatan, kemudian catatan-catatan eh, yang ada pada amal perbuatan kita, kemudian jisim-jisim manusia pun akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Kemudian kata saya Soleh Fajan Habibullah hadal mizan mizanul a'mal. Timbangan ini adalah timbangan amal perbuatan. Kadzalika man utiya kitabahu yaminihi fa hisabuhu yasir. Begitu pula orang yang didatangkan kitabnya dari sebelah kanan maka hisabnya adalah mudah. Waman utiya kitabahu fa hisabuhu asir. Dan orang yang didatangkan kitabnya dari sebelah kiri, atau dari belakang punggungnya maka dia akan mendapatkan hisab yang sangat sulit hisab yang sangat sulit wa sayrul akhwal wal akhtar jasima dan dia menyaksikan e, perkaranya yang sangat besar e, kedahsatan kedahsyatan yang sangat besar wal akhtar jasima dan kekhawatiran atau bahaya yang sangat besar wa min khatrin ila khatrin fi mawaqifil qiyamah wal hisab wal hasab dari satu bahaya kepada bahaya yang lainnya sejak dia ada di tempat pemberhentian pada hari kiamat tempat dikumpulnya manusia berhenti mereka semuanya di situ kemudian setelah dia menuju hisap kemudian dia menuju kepada satu perkumpulan mereka ini dalam keadaan bahaya nah, dalam keadaan bahaya satu dengan yang lainnya nah, ketika mereka dengan hisap yang hisap yang sangat menyulitkan Hadihi umurun hailatun law fakarna Maka ini adalah perkara yang mengerikan. Perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat. Nah, sejak manusia dikumpulkan di padang mahsyar, hmm, di mana mereka mengeluhkan keadaannya kepada para nabi agar mereka bisa meminta syafaat melalui perantaran para nabi agar para nabi tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dasarnya pertemuan pada yaumul mahsyar. Nah, mereka susah payah. Nah, mereka mengalami susah payah di mana matahari dekat, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kemudian setelah itu mereka mengalami hisab. Setelah dihisab mereka ditimbang, kemudian nanti akan e, melewati sirat. Nah, itu adalah perkara-perkara yang sangat besar, yang sangat menakutkan. Sehingga ketika ada di sirat, para nabi pun menghadang sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala salim salim ya Allah salim memohonkan kepada Allah agar umatnya selamat melewati sirat yang tajamnya adalah eh, lebih tajam daripada pedang ahadu minas saif wa adaku nasar tajamnya lebih tajam daripada pedang dan lembutnya lebih lembut daripada rambut itu sirot yang ada pada hari kiamat. Sehingga sebagian ya ini orang-orang yang beriman melewatinya dengan sangat cepat sekali. Nah, ada yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya sehingga ada yang merangkak ketika melewati sirot tersebut. Maka hendaknya kita berpikir terhadap hari perkumpulan yang demikian dahsyatnya sebelum kita benar-benar menemui perkara tersebut kita berpikir dengan cerdas di mana kehidupan kita di dunia ini hanya sementara nah, kehidupan di dunia ini terbatas waktunya sementara ter, eh, kehidupan yang ada di akhirat kita akan selama-lamanya di sana sementara orang terbalik ketika dia mengejar kehidupan kebahagiaan di dunia ini dia begitu semangat setengah mati dia berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini untuk akhirat yang dia akan hidup selama-lamanya dia tidak perhatikan, nah, dia tidak bersungguh-sungguh, bahkan banyak yang lalai dari kehidupan akhirat kelak. Ini adalah pemikiran yang orang tidak bisa memikir dengan baik terhadap perkara-perkara yang akan terjadi kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkanlah perkara ini dan hitung-hitunglah keadaan kita di dunia ini, amal perbuatan baik kita dan amal kejelekan kita. Sementara waktu terus berlalu, kematian terus yakni siap mm, yakni menghadang kita pada saat bagaimanapun kita tidak tahu. Mata diri nafsun biaya ditemu. di bumi manapun kita tidak mengerti kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita persiapkan diri-diri kita untuk menghadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita terkait dengan kematian yang akan menghilangkan segala kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan terkait dengan hisab dan mizan. Kemudian di situ disebutkan pembahasan yang lainnya mengkadzdzaba bil ba'si kafara. Kata Syekh beliau mengatakan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan walaupun ini telah dibahas sebelumnya tentang dalil-dalil benarnya hari kebangkitan kemudian dibahas lagi oleh Syekh siapa saja yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kufur dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dalil yang sangat jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu kul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir Za'ama di sini bisa diartikan sebagian ulama mengatakan kadhiba ya, ini kadzabal kafaru orang-orang kafir mereka mendustakan apakah mereka akan dibangkitkan mereka mendustakan hari kebangkitan kul katakanlah bala tentu wa rabbi demi robku latub asunna summa lutunabbaun nabi ma'amiltum sungguh kalian akan dibangkitkan kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa saja yang telah kalian lakukan wa dzalika 'alallahi yasir dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata saya Saleh Fauzan Habibullah, "Man kadzaba bil ba'si kafara li annahu jahada ruknan min arkanil iman." Siapa saja yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir dikarenakan dia mengingkari satu rukun daripada rukun-rukun keimanan keimanan kepada al-yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir. Di antara keimanan kepada hari akhir adalah keimanan terhadap hari kebangkitan. Keimanan terhadap hari kebangkitan. Ini termasuk rukun daripada rukun-rukun iman, beriman kepada hari akhir. Kenapa dia dikatakan kufur, kafir, mengingkari hari kebangkitan? Li'annahu mukadzibulillah wali rasulihi wali kutubihi dikarenakan dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhabarkan tentang akan terjadinya hari akhir tersebut hari kebangkitan dia juga mendustakan para rasul yang telah memberitakan kepada umatnya semuanya para rasul tersebut memberitakan kepada umatnya tentang adanya hari kebangkitan Begitu pula dia telah mendustakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada setiap umat tentang adanya hari kebangkitan. Ini kekufuran orang yang mendustakan hari kebangkitan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lian Allah azza wa jalla akbar 'anil ba'si war rusulu akbarat 'anil ba'si wal kutubu akbarat 'anil ba'si. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan tentang hari kebangkitan ini dikabarkan di dalam Al-Quran benar-benar dari kebangkitan itu akan terjadi begitu pula para rasul Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka semuanya mengkhabarkan tentang adanya hari kebangkitan begitu pula kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab-kitab Taurat, Injil, Al-Qur'an karim Zabur, Suhuf lembaran-lembaran yang ada pada Nabi Ibrahim suhu Musa wa Ibrahim hmm. suku yang ada pada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim semuanya mengkabarkan tentang adanya hari kebangkitan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala semuanya mengkabarkan tentang hari kebangkitan faman angkarohu maka orang yang mengingkarinya fahuwa kafir maka dia berarti kafir kepada Allah Subhanahu wa taala kufur kepada rasulnya, kufur pula kepada kitab-kitabnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya yang sangat jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladina kafaru. Az-za'mu ay al-kadzibu. Orang-orang kafir itu telah mendustakan bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Allayyubasu mereka tidak akan dibangkitkan. Fadallatil ayah ala an anna inkarul ba'si kufrun. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mengingkari hari kebangkitan itu adalah kekufuran. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mengingkari hari kebangkitan itu adalah kekufuran. Yakulun di mana orang-orang kafir itu mengatakan laisa ba'dal mauti ba'sun. Tidak ada setelah kematian itu kebangkitan. Wal musyrikun wa abadatul asnam fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yujadiluna fil ba'si. Orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik dan para penyembah-penyembah berhala pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka yakni membantah tentang adanya hari kebangkitan. Mereka membantah tentang adanya hari kebangkitan. Orang-orang musyrik dan orang-orang yang beribadah kepada berhala. Mereka mengatakan dalam surat An-Naziat disebutkan surat An-Naziat ayat yang ke-11 sampai ke-12. Aida kunna idhaman nakhira. Qalu tilka idzan karratun khasira. Apakah kita nanti akan dibangkitkan setelah kita menjadi tulang yang telah hancur? Nah. mereka mengatakan tilka idzan karratun khasira kalau itu benar-benar terjadi sungguh ini adalah yakni kebangkitan yang merugikan nah, mereka akan rugi ketika mendapat mendapati ternyata mereka benar-benar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata mereka dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan merugi mereka nah, Wakalu dan mereka juga mengatakan dalam surat Yasin ayat yang ke-78 Mayyuhil idzama wa Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur ini? Kul yuhi halladhi ansaha awal marrah. Maka selanjutnya ayat tersebut mengatakan kul yuhi halladhi ansaha awal marrah. Akan menghidupkan yakni yang pertama kali menjadikan tulang belulang tadi. Yang menjadikan tulang belulang tadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghidupkan menyusun kembali tulang belulang tadi. Nah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesulitan. Wa min mujadalatihim dan di antara bantahan mereka tentang hari kebangkitan adalah ayat kum disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-35 sampai ke-36 di antara bantahan mereka terhadap hari kebangkitan, Allah sebutkan ayat kum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idzaman annakum mukhrajun Hayhata hayhata lima tu'adun. itu, kum. apakah dia menjanjikan atau menjanjikan kepada kalian atau mengancam kepada kalian sesungguhnya kalian jika kalian telah mati dan kalian telah menjadi tanah dan tulang-tulang yang berserakan dalam tanah annakum mukhrajun kalian akan dikembalikan lagi atau dikeluarkan lagi hayhata hayhata lima tu'adun jauh jauh kata mereka terhadap apa yang diancamkan kepada kalian. Tidak mungkin, itu adalah perkara yang jauh, tidak mungkin terjadi. Ini merupakan bantahan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap itu adalah perkara yang jauh, dia yang tidak mungkin. Ya. ya. Yang tidak mungkin akan terjadi, bagaimana mungkin? Sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang. Mereka akan dihidupkan, dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau mereka menggunakan akal mereka yang terbatas. Ini jika mereka menggunakan akal mereka yang terbatas ya tidak mungkin. Ha? Tapi kalau kita menggunakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akal yang sesuai dengan dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala, maka akal ini akan membenarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalil nakli untuk mengajak seseorang berpikir. ha? Bukankah yang menjadikan pertama kali mampu untuk mengulangi kejadian yang kedua kalinya? Mengulangi penciptaan yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang demikian itu lebih mudah dan lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk untuk mengajak mereka berpikir. Kalau yang pertama kali tidak ada contohnya saja Allah mampu untuk melakukannya, tidak ada contoh manusia itu bagaimana keadaannya. Apalagi sudah jadi wujud manusia. Nah, sudah jadi wujud manusia tentunya Allah lebih mudah lagi untuk mengembalikan mereka. Menciptakan lagi mereka bentuk-bentuknya seperti itu. Ila gairi dalik mimakalatil kuffar minal umamis sabiq wa minal musyrikin fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam Selain daripada itu, dari ucapan-ucapan orang-orang kafir yang mereka membantah tentang hari kebangkitan, ya, dari umat-umat yang terdahulu dan orang-orang musyrikin yang ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari sini, faman kadzaba bil ba'si fahuwa ma'ahaula'il kafaroh. Maka dari sini, siapa saja yang mendustakan hari kebangkitan, maka berarti dia bersama orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendustakan hari kebangkitan mereka bersama orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata saya Saleh Fauzan Habibullah la yunkirul ba'sa illa illa kafir. Tidak ada yang mengingkari hari kebangkitan kecuali orang kafir. Kalau orang muslim pasti dia akan mengimani tentang hari kebangkitan. Hanya saja keimanan mereka terhadap hari kebangkitan ini lemah. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kebangkitan. Mestinya mereka berpikir ketika mereka mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Mereka berusaha, berusaha, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk beramal dan beramal soleh dalam rangka untuk menghadapi hari kebangkitan kelak. Karena mereka tidak semata-mata dibangkitkan begitu saja. Dibangkitkannya manusia itu untuk dihisap. Dibangkitkannya manusia itu untuk diperhitungkan amal perbuatannya di dunia ini. Sehingga mestinya persiapannya persiapannya persiapan yang matang. Nah, dia persiapkan dengan segala sesuatunya untuk menghadapi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad amarallahu jalla wa ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyuksima bihi alal ba'si. Bahkan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Allah perintahkan nabi kita untuk bersumpah terkait dengan hari kebangkitan ini. Ya. sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersumpah terkait benar akan adanya hari kebangkitan. Sekian ayat menjelaskan tentang perkara tersebut. Sebagaimana ayat yang ada dalam surat At-Taghabun tadi. Ya, dalam surat At-Taghabun ayat yang ketujuh. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan kul bala wa robbi. Kul katakanlah wahai Muhammad tentu demi Robku latub asunna sungguh kalian akan dibangkitkan summa latunabbaun nabi ma'amiltum dan sungguh kalian akan dihabarkan ter, terkait dengan amalan-amalan yang kalian lakukan. Kalau kita lihat kalimat ini benar-benar penegasan nah, dari Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah. Kemudian di situ dikasih lam takkit atau lam taukit, Nah, la tub asunna. Asalnya tub asu. Kamu akan dibangkitkan. Tapi kalimat ini dikasih lam taukit. Kemudian di belakang kalimat tersebut dikasih nun taukid. Penegasannya itu dua kali. Di awal dikasih penegasan, di akhir dikasih penegasan. Kalau kita mengerti sigot daripada sigot bahasa ketika kita belajar bahasa Arab, kalimat ini asalnya adalah tub tub'atsu. Kalian akan dibangkitkan. Tapi dikasih lam di situ. La tub'atsu. Tidak hanya dikasih lam di depannya, dikasih nun sakilah Nun taukid sakilah, nun taukid yang berat pengucapannya karena ada tasdid, itu juga menunjukkan penegasan. Penegasan di awal, penegasan di akhir kata tersebut. Menunjukkan tentang kuatnya kalimat penghabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kebangkitan itu pasti benar-benar terjadi dan kalian semua pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika di awal kalimat tadi disertai dengan sumpah demi Robku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bersumpah dengan Rob dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Summalatunabbaunna kalimat ini pun juga demikian. Kemudian latunabbaunna asalnya tunabbau dikasih lam dikasih non taukid sakilah menjadi latunabbaunna. Sungguh benar-benar akan dikabarkan kepada kalian apa saja yang kalian lakukan menunjukkan penegasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar bersumpah terkait dengan akan terjadinya hari kiamat. Hadil ayah, maka ayat yang ada dalam surat Taghabun ini merupakan salah satu ayat yang yang ketiga dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya yang di dalamnya ada yakni sumpah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demi Robku, demi Allah subhanahu wa taala bahwa hari kiamat itu pasti, hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Kalian pasti akan dibangkitkan, kalian pasti akan diperhitungkan, dihabarkan amal-amal perbuatan kalian yang kalian lakukan di dunia ini. Ingka nasarran maka pasaron. Jika amal itu kejelekan, maka kejelekan pula yang akan didapatkan. Engkana akhiran dan jika itu adalah amal kebaikan, maka kalian akan mendapatkan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa muhasabah menghitung-hitung yakni sejauh mana kita telah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena semuanya kelak akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.